Jarah wa ta'dil Definisi jarah adalah menyebutkan keadaan seorang perawi dengan lafat atau sifat yang dapat menyebabkan riwayat yang ia sampaikan ditolak baik dengan menetapkan sifat penolakan atau menafikan sifat penerimaan misalnya dengan mengatakan kadabun dia pendusta fasikun fasik to'ifun lemah laisa bisiqatin tidak sikoh la tabar tidak dianggap atau la yuktabu hadisahu hadisnya tidak ditulis berbagai jenis jarah jarah terbagi menjadi dua jenis yaitu jarah mutlak dan jarah mukoyat jarah mutlak adalah menyebutkan jarah atau celaan terhadap seorang perawi tanpa adanya takyid catatan. Jarah seperti ini menjadi cacat yang berat baginya secara mutlak. Yang kedua, jarah yang mukoyat. Ada pemberian catatan. Adalah menyebutkan jarah terhadap seorang perawi, namun jarah tersebut dikaitkan dengan hal tertentu, seperti dikaitkan dengan guru, kelompok, atau sejenisnya. Cara seperti ini menjadi cacat yang berat bagi rawi tersebut apabila dinisbatkan dengan hal tersebut, tidak selainnya. <clears throat> Contohnya adalah ucapan Ibnu Hajar dalam At-Takrib tentang Zaid bin Hubbab. Muslim telah meriwayatkan darinya, seorang yang saduk namun salah dalam meriwayatkan hadis dari as sawri Dengan demikian dia berstatus do'if jika meriwayatkan hadis dari as sawri bukan dari selainnya. Contoh lain adalah ucapan pengarang kitab Al-Khulasah tentang Ismail bin Iyash. Dia dinilai sikoh oleh Ahmad, ibn Ma'in, dan Al-Bukhari jika meriwayatkan hadis dari ulama Syam. Namun mereka menilainya dhaif jika meriwayatkan dari ulama Hijaz. Dengan demikian, dia merupakan perawi yang dhaif jika meriwayatkan hadis dari ulama Hijaz. Namun tidak untuk riwayat yang berasal dari ulama Syam. Contoh yang lain misalnya dikatakan dia dhaif dalam meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah ini berarti dia tidak doif jika meriwayatkan hadis selainnya. Namun demikian, jika maksud pemberian catatan terhadap jarah tersebut untuk membantah klaim pensikohan seseorang rawi dalam suatu riwayat tertentu, maka hal ini berarti bisa saja rawi tersebut juga berstatus doif dalam periwayatan yang lain. <clears throat> Tingkatan jarah Tingkatan tertinggi adalah lafat yang menunjukkan puncak celaan yang teramat sangat. Misalnya ungkapan akdzabun nas, orang yang paling dusta. Atau ruknul kadzib, tokoh pendusta. Kemudian ungkapan yang mengandur unsur mubalaghah, berlebih-lebihan. Misalnya kadzab pendusta wadda pemalsu dajjal pendusta lafat yang terendah adalah ungkapan layin lunak misalnya say sayyul hifdi hafala hafalannya jelek atau fihi makol ada pembicaraan tentang dirinya dan di antara tingkatan tersebut terdapat berbagai tingkatan lain yang sudah diketahui. Syarat-syarat penerimaan jarh Terdapat lima syarat yang harus diperhatikan dalam menerima suatu jarh terhadap seorang rawi, yaitu satu, jarah disampaikan oleh oleh orang yang adil, sehingga jarah tidak diterima dari orang yang fasik. Kedua, berasal dari orang yang sadar. Jarah tidak diterima dari orang yang lalai. Yang ketiga, berasal dari orang yang mengetahui sebab-sebab seorang perawi layak diberi jarah sehingga jarah yang disampaikan oleh orang yang tidak mengetahui cacat pada seorang rawi tidak dapat diterima. Keempat, jarah tersebut dijelaskan dengan jelas sehingga jarah yang mubham atau samar tidak dapat diterima. Seperti hanya mengatakan do'if atau hadisnya ditolak. Jarah tersebut tidak dapat diterima hingga sebabnya dijelaskan. Hal ini karena seorang bisa jadi melakukan jarah pada seorang rawi hanya karena suatu sebab yang tidak layak. Demikianlah ketentuan yang berlaku. Ibnu Hajar rahimahullah memilih menerima jarah yang masih samar kecuali jarah tersebut ditujukan kepada orang yang telah diketahui sebagai perawi yang adil. Dalam kondisi seperti ini, maka jarah terhadapnya tidak dapat diterima kecuali diiringi penjelasan mengenai sebab jarah tersebut ditujukan kepadanya. Inilah pendapat yang roji, khususnya jika orang yang menyampaikan jarah ini termasuk imam dalam bidang ilmu jarah wa ta'dil. Kelima, tidak ditujukan kepada orang-orang yang terkenal akan keadilannya dan telah terkenal akan keimamannya dalam agama seperti Nafi, Syu'bah, Malik, dan Al-Bukhari. Jarah yang ditujukan kepada mereka dan orang-orang semisalnya tidak dapat diterima.